Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Coba kita koreksi diri kita, wahai saudara-saudariku. Untuk kita semuanya. Jika Anda melakukan sebuah perjanjian dengan seseorang, pasti Anda tidak akan mau sembarangan. Apalagi perjanjian itu terkait untung rugi Anda. Anda akan menuntut perjanjian yang tertulis di atas kertas dengan menggunakan materai, ditandatangani notaris, disahkan notaris, ada saksi-saksi. Ada hak dan kewajiban. Datang orang ini. Ini apa yang Anda minta sudah ada surat perjanjiannya. Apakah langsung Anda terima? Tidak. Anda pasti akan baca dulu seksama. Diteliti, dipelajari. Untung rugi, hak saya mana, kewajiban mana. Kalau begini nanti bagaimana? Pelajari. Ada yang belum paham, ada yang tidak paham, tanya, panggil, ini apa maksudnya ini? Tolong nih, jelaskan nih apa maksud kata-kata Anda di sini. Oh ini nggak bisa, ini tidak sesuai, saya nggak sanggup ini. Lihat, Sangat kita perhatikan. Itu hanya untuk keuntungan. Padahal itu hanyalah kerjasama dunia. Pernahkah kita betul-betul bersikap setidaknya seperti itu terhadap perjanjian kita dengan Allah Taala? Apa perjanjian kita? Bukankah kita sudah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada hak dan kewajiban, ada syarat-syarat, ada konsekuensi-konsekuensinya, ada perusak-perusak perjanjian ini. Wajib kita pelajari dan kita ketahui saudara-saudari semuanya. Wajib kita pelajari, kita pahami. Setelah kita tahu, sudah kita sepakati perjanjian-perjanjian kita, kita pasti berusaha untuk menunai menunaikan kewajiban kita sebelum kita menerima hak kita. Nah begitu juga tunaikan hak-haknya tuh, hak-hak tauhid, hak-hak syahadat itu. Sebelum kita menuntut hak-hak yang akan diberikan kepada kita. Jadi yang pertama langkah kita dalam rangka mensyukuri nikmat Islam ini. Pelajari ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatuddin mempelajari Islam itu. Kemudian ma'rifatul rasul. Tidak berat belajar agama itu Pak, Bu, saudara-saudari. Tiga ini aja lah pelajari cukup, tidak usah banyak-banyak. Tiga ini aja, kenali Allah, ma'rifatullah. Saya tidak bisa lagi menghafal-hafal Ustaz. Sudah tua, susah, kitab besar-besar itu. Sudah, tiga ini aja cukup. Cari guru, cari ustaz. Mengajarkan tiga ini, ma'rifatullah. Cari guru mengajarkan dinul Islam cari guru mengajarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu bekal kita untuk di di alam barzah. Itu yang akan ditanyakan kelak oleh malaikat di alam kubur. Ini hari-hari ini, Pak Bu, kan sudah dekat UN ini, anak-anak. Sebagian sudah malah sudah melaksanakan UN. Sebagiannya. Apa yang disiapkan oleh orang tua? Macam-macam. Ada yang menyiapkan anaknya harus bimbel, anaknya didatangkan guru les di rumah privat, belikan buku-buku soal jawab, kunci-kunci ujian dan segala macam. Sampai anak itu demam-demam, sampai kadang kurang istirahat, yang penting harus lulus ujian ini. Tidak bisa tidak malu. Kalau tidak lulus, pernahkah terpikir? Sudahkah kita menyiapkan diri kita, anak kita untuk ujian akhir alam barzah? Tidak banyak soalnya seperti ujian-ujian UN itu. Cuma tiga saja. Marembuk. Sudah siapkah? Kita siapkan diri kita dan anak kita untuk menjawabnya. Tidak ada bocoran. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kita yang menjawabnya. Seorang diri. Ketika malaikat mendudukkan kita. Ditanya, meremuk. Jangan mengira dahulu Anda hafal itu. Rukun iman, rukun Islam itu. Lantas langsung bisa menjawab, tidak jika tidak betul-betul paham, mengerti, meyakini dan mengamalkannya serta istiqomah di atasnya. Kemudian pertanyaan kedua, wa madinuk. Gampang kan? Jawabannya semuanya bisa. Islam. Kemudian yang ketiga, wa man hadza? Ar-rajul alladzi bu'itha fika. Siapa ini laki-laki yang diutus kepadamu ini? Gampang jawabannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita nama bapak, nama ibunya, tahun lahirnya dan segala macam. Tapi tidak akan berguna ketika itu. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul belajar. Kalau tidak belajar, dia tidak bisa menjawab. Dulu dia beragama hanya ikut-ikutan. Apa jawabannya? Ah, ah, ladri aku tidak tahu. Sama itu nasiakulun fa kamakalu. Dulu aku dengar ayah, ibu, tetangga, teman-temanku mengucapkan Allah Allah, maka aku pun ikut. Aku tidak tahu dulu aku dengar manusia mengucapkan Islam, aku pun ikut. Aku tidak tahu dulu aku mendengar orang menyebut Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pun ikut menyebutnya. Maka marahlah malaikat ketika itu. Dipukul oleh malaikat tersebut sekuat-kuatnya sehingga remuk tulang belulangnya. Seraya menghardik, membentak dan berkata kepada dia, "La daraita wa talait." Engkau tidak tahu dan tidak mau membaca. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak mau belajar. Sementara kesempatan untuk belajar sudah diberikan.